Nah, namun ada nadhira, ada nadhiranya, ada peringatan juga yang dibawa Rasulullah. Peringatannya adalah terkait dengan fitnah yang terburuk, yaitu fitnah dajjal. Sehingga kita disunahkan Rasulullah SAW untuk berlindung darinya. Sebelum kita menutup sholat kita dengan salam, kita membaca doa dalam tasyahud kita menutup tasyahud kita dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnah syarri fitnah fitnah yang terburuk wa min syarri fitnatil masihid dajjal kok bergelar al-masih oh berarti ada dua al-masih yang kita kenal al-masih Isa bin Maryam dan juga al-masih dajjal Sempat ada ulama yang mengatakan, oh itu al-masih pakai kho, artinya perusak. Nggak boleh kita merubah itu. Dari Rasulullahnya begitu kok, nggak boleh kita rubah. Tetap aja biarkan. Karena pada saatnya nanti Allah akan menunjukkan siapa al-masih sesungguhnya. Makanya Nabi Isa harus tuh turun. Bapak Ibu yakin Nabi Isa turun lagi? Ada yang tidak yakin? <laughs> Kalau yakin Nabi Isa turun, kapan Bapak Ibu? Kapan Nabi Isa turun? Wallahu a'lam soal. Dajjal tidak akan muncul melainkan sistemnya sudah ada. Ya, tidak akan muncul dajjal hatta sempurna sistemnya. Apapun dalam kehidupan kita tidak ada yang tidak terkena oleh sistem dajjal. Itulah fitnah yang terburuk. Sebelum dajjal muncul sosoknya, itu sistemnya dulu Bapak Ibu. Nah, sistemnya itu kalau sudah sempurna, baru dia akan datang. Dan sekarang sudah hampir sempurna, nyaris sempurna tinggal menunggu satu langkah lagi. Hancurnya kiblat kita yang pertama Masjidil Aqsa, mereka ganti dengan Bet Sulaiman atau Haikal Sulaiman, Bet Suci. Bet Muqaddas mereka diganti dengan uh, sinagoga. Di saat itulah Dajjal akan muncul. Dan saat ini Yahudi sedang merayakan euforia kesenangan mereka. Kenapa? Karena sapi yang akan dijadikan sebagai sacrifices itu sudah lahir. Ini sapi yang ditunggu-tunggu sejak 2000 tahun yang lalu. Sekarang terjadi. Dajjal tidak akan datang, melainkan sistemnya sudah muncul. Apa sistemnya? Sistem ini mereka buat dalam bentuk frame the new order, tata dunia baru. Ya, tata dunia baru di mana Yahudi menjadi bangsa yang menjadi pelaksana dari kepentingan Dajjal di dunia. Ya, maka negara-negara di dunia harus menjadi shadow governmentnya, harus menjadi uh, negara cabang Dajjal, negara-negara dunia. Artinya, Negara-negara di seluruh dunia harus dipimpin oleh mereka yang menjadi hambanya Dajjal. Hatta Indonesia. Simbol-simbol Dajjal banyak berserakan di Indonesia, terutama di kota Bandung Bapak Ibu. Di Bandung itu tidak sedikit masjid yang ada simbol Dajjal. Bahkan dalam perjalanan tadi saya melewati kilometer 88 ada masjid yang ada simbolnya. Ada ya Ibu. Zionis Yahudi bergerak dalam tiga ranah untuk menyambut Dajjal dalam simbol ritual, simbol ritual dan arsitektur. Ya. Baik. Jadi munculnya shadow government. Negara-negara di dunia harus dipimpin oleh mereka yang menjadi pengikut Dajjal, sadar ataupun tidak sadar. Ya, kembali. Maka jika ada negara di seluruh dunia ini yang bertentangan dengan keinginan Dajjal, dengan agenda Dajjal itu akan dihancurkan lihat Mesir, lihat Libya, lihat Tunisia, lihat Irak, lihat Afghanistan, lihat Yaman. Bagaimana kondisi negara tadi? Dihancurkan dengan berbagai macam fitnah dan tuduhan.